Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 182. 182 kata beliau kemarin seputar apa sih? Seputar al-asl fil amr lil faur. Hukum asal perintah itu lil faur, dikerjakan langsung, tidak boleh tunda. Kecuali kalau ada korina Ada tanda yang menunjukkan boleh tunda baru kita ke korina tersebut. Berarti ditarohi. Adapun kalau nggak ada korina nggak ada tanda, hukum asal perintah itu lil faur, lil faur dikerjakan langsung dikerjakan secara langsung tidak boleh ditunda itu namanya lil faur. Naam. Kita lihat dalil-dalilnya barakallahu fikum yang menunjukkan perintah itu hukum asalnya segera dikerjakan. Wa dalilu dzalika qauluhu tabaraka wa taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya al-asl fil amril faur fastabiqul khairat yaitu firman Allah taala fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan apa? Naam kebaikan-kebaikan. Ayo. Berarti menunjukkan apa? Segera, segera. Menunjukkan segera dikerjakan kalau namanya perintah. Cuman dilihat perintahnya. Perintah itu ada yang wajib, ada yang apa? Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi dalil yang berikutnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh dan bersegeralah kalian untuk meminta ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya nah barakallahu fikum seluas langit dan bumi. Jadi ini menunjukkan bahasanya apa? Diperintahkan untuk segera. Diperintahkan untuk untuk bersegera, berlomba-lomba, tidak menunda-nunda. Lihat berikutnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintahnya, perhatikan ini ya. Orang-orang yang menyelisih perintahnya itu berhati-hati akan ditimpa padanya fitnah, bala, petaka atau ditimpa pada mereka apa adab yang pedih. Berarti menunjukkan ketika menyelisih perintah itu ada ancaman, berarti harus dikerjakan langsung itu loh. Apa maksudnya? Karena ada ancamannya itu, imma adab yang pedih atau apa? musibah, bala atau petaka, fitnah. Paham ya? menunjukkan bahwasanya perintah tersebut harus dikerjakan. Kita lihat na barakallahu fikum fal aslu annahu idza wujihal amr lil mukallaf liyakuma bihi an yubadir. Perhatikan Bapak ini ya. Hukum asalnya apabila suatu perintah itu diarahkan, perhatikan ya, suatu perintah diarahkan untuk mukallaf orang yang terbebani syariat liyaquma bihi untuk melaksanakan perintah tersebut an yubadir. Ini hukum asalnya. Segera dikerjakan. Paham ya? Segera dikerjakan enggak boleh ditunda-tunda. Ini hukum asalnya. Masya Allah. Fa in akhara faqad khalafal amr. Kalau dia menunda-nunda mengakhirkan, sungguh dia telah menyelisih perintah. Paham belum? Perintah untuk apa? Segera atau perintah untuk salat. Ya sudah segera laksanakan salat. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau dia menyelisihi atau menunda atau mengakhirkan berarti menyelisih apa? Perintah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Wa daliluhu minas sunnah anna nabiyya sallallahu fi sulh al-Hudaybiyah. Dalil dari as-sunnah adalah kisah bahwasanya Rasulullah SAW pada perdamaian Hudaybiyah, perhatikan ya, perdamaian Hudaybiyah, amara ashabah, Rasulullah perintahkan para sahabatnya an yahliqu wa yuhillu. Agar mereka itu mensyukur rambut dan bertahallul. Fatabata'u, akhirnya mereka berlambat-lambatan di situ. Faghadiba lidzalik, akhirnya Rasul marah karena perbuatan mereka. Paham Rasul merintahkan mereka malah berlambat-lambat, enggak segera mengerjakan. Marah Rasulullah. Li'annahum ta'akhkharu karena mereka terlambat. Fadakhala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha kemudian setelah itu Rasulullah masuk kepada apa? Ummu Salamah bertemu. Wa akhbaraha al-khabar. Kemudian Rasul mengkabarkan kepada Ummu Salamah kabar tersebut. Perhatikan itu ya. Fa asyarat alai Kemudian Ummu Salamah mengisyaratkan kepadanya an yakhruj ilan nas agar Rasulullah itu keluar di hadapan manusia wa yatul halat dan mengundang halat. Apa halat? Tukang syukur Mengundang tukang syukur wa yahlik na'am barakallahu fikum fa fa'al. Mengundang tukang syukur agar apa? Agar mensyukur dan akhirnya Rasulullah kerjakan. Falamma halaqa wa an nas. Kemudian tatkala beliau cukur dan manusia yang lainnya melihat, qad halak, melihat Rasulullah telah cukur, kada yaqtul ba'dhum ba'dha, bayangkan ini. Hampir-hampir sebagian mereka itu saling baku hantam, bunuh-membunuh fil halak berkaitan masalah cukuran tadi. Maksudnya eh barakallahu fiikum mereka enggak ngerjakan langsung itu loh. Setelah melihat Rasulullah baru mereka saling rebutan pengen cukur. Paham maksudnya nih? Ayo, na'am. Wa hadha dalilun minal asar Ini dalil dari asar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini Rasulullah kenapa marah? Karena enggak dikerjakan langsung. Berarti menunjukkan hukum asal perintah itu dikerjakan langsung lil faur. Buktinya ketika mereka terlambat Rasulullah marah enggak ini? Marah enggak? Marah. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya perintah itu dikerjakan secara langsung. Perhatikan. Perintah dikerjakan secara langsung tidak boleh tunda tunda karena penundaan tersebut Akhirnya apa? Bikin Rasulullah marahin ini di sini barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Amad dalil nadhari, ada mendalil secara nadhari. Nadhari serah apa sih? Serah akal. Paham ya? Secara akal diperhatikan lagi dalilnya bagaimana sisi pendalilannya. Fali anal insana la yadri mata yafja'uhu al-maut. Karena orang enggak tahu kapan didatangi kematian. Ya enggak? Tahu enggak antum matinya kapan? Enggak tahu. Nah, barakallahu fikum karena manusia enggak tahu kapan datang kematian yang akan menghampirinya. yafutu hadzal wajib. Akhirnya apa? Kalau karena datang kematian, nam terluputkan apa? Kewajiban ini terluputkan. Eh, terluputkan kewajiban ini dan enggak tahu kapan matinya. Wa idza kana la yadri mata yafja'ul maut. Dan apabila orang itu enggak tahu kapan matinya, kapan datang kematian, kanal aqlu wan nadhar, maka dalil secara akal, secara naluri, secara logika secara diperhatikan kembali ya yadullani ala wujubil mubadarah bihi. Berarti menunjukkan apa? Mubadarah bersegera untuk melaksanakannya. Karena apa? Kalau sudah mati terluputkan nanti. Ya enggak? Kalau sudah mati belum sempat melakukannya terluputkan. Karena sudah tahu kalau matinya itu enggak tahu kapan, datang kematian itu kapan enggak tahu, maka segera dilaksanakan agar ketika dia sudah mati sudah melaksanakan kewajiban. Mafhum antalah? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya secara akal, secara logika, logika itu akal, itu apa? Oh berarti kalau gitu dikerjakan dulu, biar nanti ketika mati itu sudah dikerjakan. Tapi kalau enggak dikerjakan, ditunda-tunda, ya nanti kalau sempat kerjakan. Kalau tidak kan terluputkan. Faham maksudnya ini adalah hewan eh, na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Summa innahu idza badar bisyai' istarah fi akhir al-amr, masyaallah. Kemudian orang itu kalau bersegera dengan suatu perintah, dia akan istirahat di akhir perkaranya. Karena kerjakan tenang dia. Antum ketika sholat subuh dengan sebelum sholat subuh, ketika di perjalanan atau misalnya safar, itu biasanya tenang nggak kalau belum sholat? Tenang nggak kalau belum sholat? Nggak tenang kan? Tapi kalau sholat tenang nggak? Tenang nggak? Tenang istirahat. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi tujuan kenapa bersegera? Karena karena nggak tahu kapan matinya dan orang itu kalau bersegera dengan suatu perintah dikerjakan istirahat dia setelahnya. Walau kulna kalau seandainya kita katakan bi anal amroli tarahi bahwasanya perintah itu tarahi boleh tunda fa innan nufusa tamil ila kasal wa tafrid. Benar ini. Kalau kita katakan perintah itu hukum asalnya boleh tunda, ngerjakannya boleh tunda, diakhirkan. Jiwa-jiwa manusia sering cenderung untuk malas, malas dan tafrid. Apa tafrid? Menyepelekan, meremehkan. Seringnya gitu. Wah, nanti ajalah gampang ini perkara mudah. Nanti ajalah perkara sepele atau yang semisalnya. Seperti itu. Allah musta'ana barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum. Apa kata beliau di situ? Illa man asama Allah kecuali orang yang Allah telah jaga. Jadi kecuali Allah, Allah kecuali Allah Taala menjaga orang tersebut, maka dia tetap semangat. Tapi seringnya enggak. Seringnya orang itu malas, kemudian meremehkan, menyepelekan itu kalau ditunda-tunda. Farubbama yaksel atau yaksul wa yufarrid alih yumdi alih waqt. Bisa jadi terkadang orang itu malas, malas meremehkan, menyepelekan dan waktu berlalu gitu aja. Karena ditunda tadi itu. Wah, nanti ajalah, besok ajalah. Kan cuma perkara sunnah. ditunda tundaan cuma perkara ini. Masih ada waktunya. Seperempat jam lagi. Wah, masih ada 10 menit lagi. Nah, ditunda-tunda akhirnya apa? Akhirnya dengan penundaan tersebut, nah barakallahu fikum datanglah malas, meremehkan, nah menyepelekan ujung-ujungnya dikerjakan enggak? Tidak. Kita lihat, wa tatarakam alil awamir. Perintah-perintah bertumpuk-tumpuk. Tatarakam itu bertumpuk-tumpuk. Apa? Tatarakam tadi bertumpuk-tumpuk. Perintah itu akhirnya bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena nggak segera dikerjakan itu loh. Faham belum? Kalau sudah bertumpuk-tumpuk apa? Fayajis anil qiyam Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mampu mengerjakannya. Jadi kalau ada perintah itu dikerjakan langsung, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti bertumpuk-tumpuknya apa? Suatu perintah yang ujung-ujungnya apa? Kalau sudah bertumpuk-tumpuk malas enggak? Malas berat. Kalau sudah berat bagaimana? Dikerjakan enggak? Enggak dikerjakan. Kan itu barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama, innal amra al mutlak ini penting perhatikan, sesungguhnya perintah yang sifatnya mutlak tidak ada tanda yang menunjukkan lil faur, tidak ada tanda yang menunjukkan lil tarahi kembali ke hukum asal. Yakunu ala tarahi. Perintah kalau mutlak seperti itu enggak ada tanda-tanda, kembali ke apa? yakunu ala tarahi berarti perintah tersebut boleh ditunda. Pengerjaannya boleh diakhirkan. Paham ya? Mengerjakannya boleh di akhirnya boleh di nah boleh diakhirkan boleh ditunda. Itu kalau perintahnya secara mutlak tanpa ada tanda. Wal faur afdal, tapi faur afdal. Apa faur? Dikerjakan secara langsung afdal. Contohnya punya hutang puasa Ramadan, itu lebih bagusnya ditunda membayarnya atau ditunda ditunda atau segera. Segera kalau segera itu enggak lupa nanti. Kalau ditunda terkadang lupa, sampai Syaban pun belum, belum nyaur dia, belum bayar dia. Apa maksudnya? Faham alhamdulillah? Man amin duhuri apa? asfikol Berat, lah ya, upayakan melihat, Nah, ini ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Eh, barakallahu fikum kalau orang itu segera mengerjakan terlebih Abdul. Kenapa lebih Abdul? Karena nanti kalau dia mengerjakan tenang gitu loh. Tapi kalau menunda-nunda, ujung-ujungnya selama mendekati Sya'ban, lupa dia bayar puasa akhirnya apa? Bertumpuk-tumpuk hutangnya. Mahfum Abdurrahman? Ayo ambar kalau fiikum. Kita lihat lagi. Wa'allalu mereka menjadikan alasan. Kenapa kok lebih abdol? Wa'allalu dzalik mereka menjadikan alasan mengenai hal tersebut bi annal fa'ila lil ma'mur bihi idza fa'alahu mutaakhiran sadaqa 'alaihi an annahu Masya Allah. Ini maksudnya apa? Apanya? Mereka menjad, membuat apa? Mereka beralasan mengenai apa hukum asal perintah yang mutlak tadi apa tadi? Tarahi tarahi boleh tunda. Alasan mereka apa? Karena pelaku, perhatikan itu ya, bi anal fa'ilil ma'mur, karena pelaku yang mengerjakan perintah tersebut walaupun dia mengerjakan ditunda, diakhirkan, dia tetap dikatakan sudah mengerjakan. Ya enggak? Dia punya hutang puasa Ramadan. Dia nunda sampai Sya'ban, dibayar ketika Sya'ban. Tetap dikatakan membayar enggak? ya enggak? Tetap. Antum contohnya barakallahu fikum. Disuruh bapak antum, "Nak, tolong belikan cilok kemana Ke toko sebelah. Antum belinya nyuruhnya jam 8 pagi, belinya jam 10. Jam 10. Jam 10 pagi lah. Paham ya? Itu termasuk mengerjakan perintah atau enggak? Tetap mengerjakan perintah walaupun itu undang itu loh. Tapi kan lebih bagus kalau awal karena bapaknya segera mau makan itu loh. Mau menikmati kok mah belinya 10 pagi. Paham belum? Disuruh beli bensin jam 8 pagi, belinya jam 3 sore. Tetap dikatakan bayar, eh, tetap dikatakan beli enggak? tetap mengerjakan perintah cuman tertunda. sama belum ini ya? Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini kita kita lihat nih. Idza fa'alahu kalau orang itu mengerjakannya muta akhiran terlambat, saudako alaih, dia tetap dikatakan benar untuk orang itu muta silun Dia sudah mengerjakan. Fa idza qila laka apabila dikatakan kepadamu, ishtari kana wa kana belikanlah seperti ini dan seperti ini di pasar, dari pasar, belikannya. Disuruh gitu. Walam tashtarih al-an. Kamu enggak beli sekarang. Diperintahkan untuk beli sekarang tapi antum belinya enggak sekarang. Bal dan yaumin au yaumain. Belinya setelah sehari atau dua hari baru untuk belikan. Tolong belikan jamur mau dimasak. Di mana Pak? Di pasar. Antum belikannya setelah sehari kemudian dan dua hari setelahnya. Paham ya? Itu tetap masuk mengerjakan perintah enggak tadi? Mengerjakan perintah tapi tertunda gitu loh. Dan akibatnya biasanya Pak ribut. Mau dimasak hari Jumat nyuruhnya Jumat beli hari Ahad Gimana coba? Tetap belikan juga atau ngerjakan perintah tapi tertunda. Paham ya? Kita lihat sini yang abdalnya faur. Kita lihat sini. Sadaqa alaik annaka muntasilun. Kamu dibenarkan, kamu jangan ngerjakan perintah juga, cuman kamu tunda gitu loh. Fa idza kana syara' lam ya'mur bil fauriyah wal mubadarah. Kalau syariat itu tidak merintahkan untuk fauriyah segera dikerjakan wal mubadarah dan segera tunaikan, walam tadul al qarinah dan tidak ada tanda yang menunjukkan ala dalik akan hal tersebut, fal aslu annahu ala tarahi. Hukum asalnya apa? Ala tarahi. Maksudnya apa? Maksudnya boleh dikerjakan secara apa? Ditunda. Dikerjakan secara apa? Ditunda, diakhirkan boleh. Li'anal matluba an taf'al hadzal fi'l. Dikarenakan yang paling intinya itu antum dituntut untuk mengerjakan perbuatan ini. Waqat hasal dan sudah terwujudkan disuruh beli bakmi sama bapaknya pagi hari jam 6 mau untuk sarapan, belinya jam 12 siang. Dia ter termasuk ngerjakan fitnah atau enggak? Ngerjakan cuman dia tunda gitu loh. Akibatnya rusak nanti. Ribut. Bagaimana disuruh jam 6 pagi belikan bakmi malah belikan jam 12 siang. Paham? mana amudhu fitnah apa? Asfiqal. Ana eh, barakallahu fikum ya perhatikan baik-baik. Mana amudhu fitnah asfiqal. Faktor yang menghalang-halangi untuk melek karena berat. Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik ya, diupayakan langsung nah ke lokasi. Kita lihat sini. Wastadallu aidan bi anna Allah Ta'ala faradul hajj wal umrah bis sanah as-sadisah. Penting. Mereka juga berdalilkan mengenai apa? Mengenai hukum asal perintah itu ternyata kalau perintahnya mutlak enam litarahi boleh tunda boleh diakhirkan. Mereka berdalilkan tentang kewajiban haji. Allah telah mewajibkan haji dan umrah pada tahun berapa? 6 Hijriah. Paham ya? Fil Hudaybiyah yaitu pada Sulh Al-Hudaybiyah. Walam yahujjin Nabi namun Rasulullah tidak haji saat itu illa bis sanah al-ashirah. Benar kan? Rasulullah tidak haji kecuali pada tahun ke-10, haji wada. Berarti beliau menunda atau tidak ini? Menunda enggak? Menunda. Nah, fa akhara al-amr. Beliau sallallahu alaihi menunda perintah tersebut. Walakin hadzal qaul dhaif, tapi ini pendapat yang lemah. Amat ta'lil awal fa yuqal na'am. Adapun alasan yang pertama kita katakan iya. Paham ya? Yang pertama tadi itu yang masalah jual beli tadi itu kita katakan iya itu benar alasannya. Nah, fa yuqal na'am iya benar. Al maksud al fi'il intinya dikerjakan. Mau belinya jam 8 pagi atau jam e, eh, 10 pagi atau jam 12 siang kalau sudah suruh beli kok dia sudah belikan, sudah dianggap mengerjakan perintah. Tapi kalau berdalilkan dan kisah ini mengenai wajibnya haji dan umrah tahun 6 Hijriah kemudian Rasulullah mengerjakannya pada tahun 10 Hijriah itu pendapat yang lemah. Lakin lamma lam yuqayyidhu syara' bisababin wala waqtin tapi selama syariat itu tidak mengikat dengan suatu sebab atau nah barakallahu fikum tidak mengikat dengan suatu sebab atau ikatan tertentu atau dengan waktu, fa inna tamaman imtithal la syakka maka sesungguhnya termasuk kesempurnaan pelaksanaan, perhatikan ya. Kesempurnaan pelaksanaan la syakka enggak ragu lagi antubadira bil fi'l. Kamu bersegera untuk mengerjakan lil adillah al madhkurah min al-Qur'an sunnah. Dikarenakan dalil-dalil disebutkan dari Al-Qur'an dan as-sunnah wan nadhar as-sahih dan pandangan yang benar. Paham Secara dalil nah barakallahu fikum kita dituntut untuk segera mengerjakan karena nah barakallahu fikum perintah itu ketika segera dikerjakan tentunya tenang kita nanti. Secara akal, logika dan secara pandangan barakallahu fikum orang itu kalau sudah mengerjakan itu tenang pikirannya Paham ya? Nah, barakallahu fikum, secara logika itu tenang, tenang pikirannya karena sudah mengerjakan. Karena sudah mengerjakan ya. Nah, barakallahu fikum dan tidak bertumpuk-tumpuk kewajiban. Tidak bertumpuk-tumpuk suatu kewajiban. Naam. Awal kita lihat lagi barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa amal istidlal bi anna an nabiyya akhara al-hajj ila sanat al-ashirah Adapun pendalilan yang menunjukkan bahwa Rasulullah menunda hajinya pada tahun sampai tahun 10 Hijriah, maaf fardhihi fi sanah padahal diwajibkan pada tahun berapa tadi? 6 Hijriah. Perhatikan pendalilan itu fala yasih istidlal bihi. Enggak dibenarkan berdalilkan dengannya. Kenapa? Kita lihat, walakin itsamul hajj wal umrah. Akan tapi itu penyempurnaan haji dan umrah. Sempurnakan karena dua kan. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, atim wa atimul hajj wal umrata lillah. Ha? dan sempurnakanlah haji dan umrah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, wal itsmam wal itsmam syai'un yang namanya menyempurnakan sesuatu wal ibtida' syai'un akhir, sedangkan memulai itu sesuatu yang lain gitu loh. Sempurnakanlah dua-duanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum haji sama umrah. Fal ayah wa atimul haji wal umrah amara bi itsmami ma mabtada'ahu. Di sini apa? Amrun, apa? Amrun bi itsmami ma mabtada'ahu perintah untuk menyempurnakan apa yang sudah Nah, barakallahu fikum di awal permulaan. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak bisa ini jadikan dalil. Wa yadulluni hadza aidan anna ayata fardhil hajj hiya qaulu ta'ala fi Ali Imran. Dan yang menunjukkan hal ini juga bahwasanya ayat tentang wajibnya haji itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya nah barakallahu fikum kepada Allah lah kewajiban haji ke Baitul Haram bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, hadil ayah nazalat fi amil wufud fi sanah tasi'ah amil hijrah. Nah, ayat ini turun itu pada tahun apa? Nah, barakallahu fikum nah berkaitan masalah jamaah haji yang berbondong-bondong. Dalam artian apa? Nah, barakallahu fikum utusan ya, apa utusan? Pada tahun 9 Hijriah. Hijriah. Wa yadullu dzalika aidan minal ma'na dan yang menunjukkan hal tersebut tersebut menunjukkan hal tersebut Naam dari makna yang ada anna Makkah qabla al-fath kanat biladu syirkin. Penting ini. Mekah itu sebelum Fatu Makkah dulunya adalah negeri kesyirikan. Ya enggak? Mekah sebelum Fatu Makkah itu negeri apa? Negeri kesyirikan. Orang kufar banyak orang kufar Quraisy itu. Wal musayyitir 'alaiha al-musyrikun. Yang berkuasa di situ orang musyrikun. Nah, Fakana minal hikmah, maka termasuk nah barakallahu fikum hikmah daripada Rasulullah mengakhirkan